Ada dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW menambah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah engkau. Belajarlah engkau. Maka itu jamaah rahimani rahimakumullah dapat hadirnya di majlis taklim, majlis ilmu ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang pertama kali diminta Rasulullah ketika pagi menunjukkan ini yang akan mengantar kepada kebahagiaan. Orang kalau nggak ada ilmu agama, ya banyak salahnya. Mau makan aja salah. Mau masuk kamar mandi aja salah. Apalagi dia mau mengurus sesuatu yang lebih besar, mau berumah tangga, mau mengurus anak. Karena Islam mengajarkan seluruh dari lini kehidupan kita. Lalu Rasul mengatakan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman dan berikan aku rizki berupa pemahaman. Pemahaman agama itu rizki. Sebagaimana harta Allah berikan bagi-bagikan kepada hamba tidak sama, begitu juga pemahaman agama tidak sama Allah bagi-bagikan. Ada orang yang paham dikasih tahu Al-Quran dan Sunnah, masya Allah langsung dengar, tertancap di hati. Ada orang dikasih sepuluh dalil Al-Quran, sepuluh dalil hadis, nggak paham. Ditambah lagi ijma ulama, nggak terbetik hati. Pemahaman itu adalah rizki. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkan aku ilmu, rizkikan aku pemahaman. Pagi-pagi yang diminta Rasulullah ya Allah rizkikan aku pemahaman. Jemaah rahimani rahimakumullah. Doa itu bagian daripada usaha. Tapi manusia tidak bisa hanya berdoa. Ya Allah kayakan aku, ya Allah tambahkan hartaku. Tapi apa? Gak pernah kerja. Kira-kira jadi kaya enggak dia? Gak mungkin ya. Orang dunia juga tahu. Sekarang sama, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan aku ilmu, berikan aku rizki pemahaman. Tapi nggak pernah belajar agama. Kira-kira ilmunya bertambah tidak? Nggak mau cari ilmu agama. Nggak lah saya tidur aja nanti malam juga bangun pagi-pagi udah dapat ilmu laduni. Katanya. Bisa nggak ilmu laduni? Bisa ada nggak orang yang pagi-pagi bangun tidur langsung hafal seribu hadis? Nggak ada. Ketika Rasul minta Rabbi zidni ilman warzuqni fahman doa. Doa harus diiringi dengan ikhtiar perbuatan usaha. Ini sudah hukum alam, sudah syariat Allah, sudah ketentuan Allah kalau berdoa diiringi dengan ikhtiar. Bukan perkara dunia saja, perkara dunia seperti ini juga. Ya Allah tambahkan aku eh, tambahkan aku harta. Doanya, ikhtiarnya usaha. Kalau dia cuma doa tapi nggak berikhtiar, benar apa salah? Salah. Ya sama seperti orang ya Allah tambahkan aku ilmu tapi nggak pernah hadir majelis ilmu. Nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar. Kira-kira bertambah nggak ilmu? Nggak bertambah. Nggak start saya dari kecil juga ada belajar ilmu agama di SD. Di SD seminggu sekali. Kalau lagi lagi pelajaran juga belum tentu perhatian. Mungkin enam tahun itu baru selesai bab bab puasa mungkin. Dari mulai wudhu, sholat, puasa. SMA baru belajar bagaimana tata cara memandikan jenazah. Ya, itu kan pelajaran anak SMA. Tapi mungkin sekarang juga nggak banyak yang banyak yang tahu, sudah lupa bagaimana sih memandikan jenazah. Ilmu agama itu harus dicari harus dicari dan harus ditambah dan pemahaman ilmu agama itu rizki dari Allah. Tidak semua orang Allah berikan pemahaman yang benar. Tidak semua orang. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an dan hadis, tidak semua orang. Walaupun banyak orang yang menuntut ilmu, tapi tidak semua orang yang menuntut ilmu mendapatkan rizki berupa pemahaman yang benar. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi malah jadi jadi salah. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama dia, tapi nggak di, diberikan rezeki pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi faktornya ilmu yang dia tuntut pun ilmu yang salah. Akhirnya ketika dia sudah mendapatkan gelar profesor dari agama umpamanya, tapi perkataannya nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Allah nggak riskikan dia pemahaman. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki kita di hari ini. Rizki kita di hari ini adalah kita dapat bermajelis taklim. Karena pemahaman dan ilmu itu berupa rizki. Maka duduknya kita di sini Belajarnya kita di sini, mendengarkan Al-Qur'an dan mendengarkan hadis di sini, ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka bahwa rizki itu hanya berupa harta, bukan. Hanya rizki itu berupa jabatan, bukan. Rizki yang terbaik pun salah satunya adalah Allah lapangkan dada. Yang ini nggak bisa dibayar dengan uang. Nggak bakalan bisa dibayar lapangnya dada dengan uang. Bisa nggak kita beli? Di mana toko yang jual supaya bisa ngelapangin dada? Nggak ada. Tapi ketika Allah berikan di majelis taklim, ketika Allah berikan rasa lapang di dada dengan ibadah kepada Allah, itu rizki yang paling besar. Rasa tumak rasa tenang, rasa nyaman. Ini pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun bagian daripada rizki. Terlebih lagi, rizki ini, rizki ilmu agama ini, pemahaman ini bisa mengantarkan amal. Amal bisa mengantarkan kita kepada kenikmatan akhirat. Maka ini rizki yang lebih baik daripada rizki hanya semata-mata dunia. Rizki dunia habis, hilang, sudah nggak bisa dipakai di akhirat mobil bagus, nggak bakalan nggak bakalan ngebelain kita ketika kita dalam kuburan. Rumah yang mewah tidak akan juga akan melapangkan kita ketika dalam kuburan. Rumah mewah, mobil bagus, rizki, tapi nggak bisa membela kita ketika dikubur. Amal soleh, ilmu yang bermanfaat, iman, di dunia melapangkan dada, di akhirat bisa membela kita. Berarti rizki yang lebih baik daripada rizki Rizki duniawi Rizki yang lebih baik daripada rizki daripada sekedar harta. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memudahkan kita untuk melangkah ke masjid. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuk hati dan membukakan hati kita sehingga kita mau belajar agama. Sehingga kita peduli dengan akidah kita. Peduli dengan amal kita. Ketika seseorang tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan imannya, tidak peduli dengan amalnya, berarti dia tidak peduli dengan akhirat. Orang yang tidak peduli dengan akhirat termasuk orang-orang yang paling merugi. Gak ada orang yang lebih rugi, lebih bangkrut daripada orang yang di akhiratnya dia rugi. Jamaah rahimani rahimakumullah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mudahkan kita hadir di majelis taklim. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kita waktu luang untuk hadir di masjid Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memudahkan langkah kita dan melapangkan dada kita untuk hadir di majelis taklim, apalagi musim libur seperti ini. Gangguan banyak. Ya, macam-macam. Dengan dengan bermacam-macam alasan sehingga sebagian orang atau sebagian kaum muslimin lupa bahwa waktu yang luang tetap dimanfaatkan untuk amal soleh dan ibadah. Jangan waktu yang luang malah dinikmati atau dihabiskan buat yang sia-sia. Bahkan apalagi ya jubillah waktu yang luang dibuat untuk melakukan dosa. Rasul mengatakan akan ditanya seorang hamba la tazalu qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul kiamah nanti. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di yaumul kiamah. Sampai dia ditanya empat perkara. Wa anwa, salah satunya adalah tentang waktunya fi maafna. Untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia gunakan? Waktunya untuk ketaatan atau waktunya untuk maksiat? Waktunya untuk mengingat Allah atau waktunya hanya untuk disia-siakan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Para jamaah rahimah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jamaah rahimah rahimakumullah syaitan, iblis itu sudah Allah ciptakan dan Allah takdirkan dia akan menjadi musuh kita selama-lamanya. Musuh manusia yang tidak akan mungkin pernah berdamai. Dan tidak akan mungkin kita bisa bersatu dengan dia kecuali kita mengikuti langkahnya. Dan syaitan dengan jelas-jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan permusuhannya dengan kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan akan menyesatkan kita. Ketika dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Sad ayat 82 dan 83 Allah berfirman Qala wa bi'izzatik la'ughyannahum ajma'in illa ibadaka al mukhlasin. Qala berkatalah syaitan. Syaitan berkata, "Pabi izzatik Dengan izzahmu. Dia sebutkan sifat Allah. Syaitan mengakui bahwa Allah mempunyai sifat izzah. Apa itu izzah? Aziz. Yang mulia. Ya Allah, fa izzatik Dengan kemuliaanmu, keagunganmu, keperkasaanmu. La'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh pasti aku akan sesatkan mereka semua. Iblis berkata di depan Allah Subhanahu wa taala dia akan menyesatkan manusia. Dan ini dia ucapkan betul-betul memanggil dengan nama sifat Allah. Wa bi'izzatik. Ini menunjukkan bahwa iblis itu tahu adanya Allah. Iblis itu mengakui Allah itu izzah. Ya Allah, wa bi'izzatik dengan kemuliaanmu la ughwiyannahum ajma'in. La ughwiyannahum. Aku akan sesatkan mereka. Ajma'in, semuanya. Ajma'in, penekanan semuanya. Aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hambamu yang ikhlas. Satu hamba yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini bukan orang tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan juga golongan tertentu, tapi orang yang memiliki sifat mukhlasin, orang-orang yang mengikhlaskan amalannya, memurnikan tauhidnya, memurnikan amalannya lillahi taala. Inilah orang-orang yang iblis tidak akan bisa menyesatkan mereka. Dalam ayat yang lain iblis berkata, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil la laghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin dalam surah Hijr ayat 40 Iblis mengatakan qala rabbi bima aghwaytani Qala Rabbi. Iblis memanggil Allah dengan kalimat Rob. Berkata iblis, Rabbi, Tuhanku. Berarti iblis mengakui adanya Tuhan. Orang yang nggak nggak mengakui adanya Tuhan itu lebih jelek daripada iblis. Karena iblis masih memanggil ya Rabbi, wahai Rabbku. Cuman dia membangkang kepada Allah. Dia mengakui adanya Allah. Ya Rabbi bima aghwaytani. Rob itu artinya pemilik, pengatur, pencipta itu Rob. Ketika dia katakannya Robbi, artinya dia mengakui bahwa ada yang menciptakan dia. Bahkan nanti akan lebih jelas. Setan mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Tapi apa yang dia katakan di hadapan Allah? La, la bima aghwaytani ketika engkau telah membiarkan aku sesat. Nih. Ketika dia katakan Allah, kemudian dia sebutkan sebuah kalimat, ketika engkau membiarkan aku sesat, seolah-olah kesesatan iblis itu kesalahan Allah. Ini yang dikatakan dengan jabriyah. Apa itu? Semua maksiat dia itu karena kehendak Allah. Maka jabriyah yang pertama kali itu adalah i, iblis. Yang menyesatkan iblis bukan Allah, tapi iblis yang memilih. Ketika dia memilih dan Allah biarkan dengan pilihannya, maka kesalahan bukan pada Allah, kesalahan pada yang memilihnya. Allah tidak memaksakan dia untuk berlaku, untuk sesat, tapi dia yang memilih perbuatannya. Apa kata dia? La lahum fil ar. Aku akan hias-hiasi bagi mereka dunia. Dunia akan dihias-hiasi oleh syaitan. Dan ini dia sumpah depan Allah. Aku akan hias-hiasi dunia maka dunia selalu terlihat indah walaupun terkadang nggak indah. Dunia terlalu terlihat untuk berlomba padahal tidak seindah yang dilihat. Karena syaitan menghias-hias. La'uguyannahum ajma'in dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ayat-ayat semisal dengan ini bahwa iblis akan menyesatkan manusia ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Dan ini perwakilan saja. Artinya, dia betul-betul telah mengungkapkan permusuhannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan dia dengan manusia dia ucapkan depan Allah Subhanahu wa taala atau dia memanggil nama Allah dan menyebutkan bahwa dia akan memusuhi dan akan menyesatkan manusia. Maka tidak akan pernah ada akan ada tidak akan pernah ada perdamaian dengan iblis. Dari itu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an fattakhidu adu jadikanlah setan itu aduwan lakum musuh bagi kalian karena dia sudah karena dia sudah mengumumkan permusuhannya maka Allah katakan dalam Al-Qur'an yang lain ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini sempurna. Sempurna masuk ke dalam Islam. Arti sempurna dari akidah, dari ibadah, dari muamalah, sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan ambil Islam cuman ibadah, akidahnya diambil daripada yang lain, nggak bakalan bisa. Atau ngambil akidahnya Islam tapi ibadahnya ngambil dari selain Islam, tidak boleh itu bukan kafah namanya. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna kata Allah. Wala tattabi'u syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Allah sudah menggambarkan, Allah sudah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh bagi kita. Musuh yang nyata. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia memerintahkan kalian mengerjakan su kejelekan wal fahsya kejahatan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun agar kalian mengucapkan tentang Allah ma la ta'lamun yang kalian tidak ada ilmunya Jamaah rahimani rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita agar kita menjadikan syaitan itu musuh orang yang paling rugi dan orang yang akan kalah dalam pertempuran adalah orang yang lengah dan tidak tahu siapa musuhnya. Karena dia akan merasa aman dan santai. Tapi orang yang dia menyadari ada musuh dan dia menyadari bahwa musuhnya akan selalu mengganggu dia, Bahkan musuhnya akan selalu mencari kelemahannya untuk menjatuhkan dia. Orang seperti ini selalu pasang kuda-kuda. Siap siaga. Orang kalau siap siaga, maka musuh tidak mudah untuk menjatuhkannya. Berbeda dengan orang yang gak sadar kalau ada musuh. Perbuatannya santai saja atau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap ringan, padahal sudah jerat-jerat setan atau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dia anggap bukan sebuah dosa padahal sudah masuk dosa besar orang yang merasa beruntung atau orang yang selamat adalah orang yang sadar bahwa ada musuh yang selalu mengintai kita yaitu setan setan tidak akan tinggal diam ketika kita di atas ketaatan Setan tidak akan tinggal diam ketika kita patuh dan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha agar kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, dia akan berusaha agar kita merasa berat dalam ibadah. Atau dia akan menancapkan di dalam diri kita rasa malas dalam ibadah. Atau dengan cara-cara yang lain, dengan cara was-was, ragu, atau dibiarkan ibadah tapi dibiarkan tanpa ilmu. Setan menanami dalam diri dia, sudahlah, cukuplah. Segini kan sudah cukup. Gak usah dalam-dalam. Akhirnya ketika dia beribadah, dia tidak tahu ibadahnya salah. Ibadahnya salah, dia beribadah hanya tinggal capek nggak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah butuh ilmu. Dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan umum, jangan diikuti. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan perkara yang terkecil saja kita tidak boleh mengikuti langkah syaitan. Walaupun perkara yang terkecil. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la ta'kulanna bisyimali wa la tasrabanna bisyimal fa inna syaitan yasrab wa ya'kul bisyimalihi kata Rasulullah SAW contoh kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih kata Rasulullah SAW jangan kalian makan dengan tangan kiri dan jangan kalian minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya perkara yang kecil perkara makan Rasulullah SAW melarang kita mengikuti syaitan. Walaupun perkara makan. Yang kebanyakan manusia, kebanyakan orang kurang perhatian. Makan pakai tangan kiri. Padahal ketika dia makan atau minum pakai tangan kiri. Sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. La ta'kulanna. Jangan kalian makan, kata Rasulullah. Pakai nun taukid. Sungguh jangan kalian makan dengan tangan kiri kalian. Dan jangan makan dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri kalian. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain atau sebuah riwayat dikatakan ketika makan pakai tangan kiri lebih baik dimuntahkan. Mengapa? Rasul sebutkan, Rasul sebutkan sebabnya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu biha. Karena syaitan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Alasannya jangan ikuti syaitan. Itu perbuatan syaitan. Padahal perbuatan yang paling ringan masalah makan. Bagaimana lagi dengan masalah-masalah yang besar, masalah-masalah akidah, masalah keseharian. Apalagi masalah masalah akidah, ketika mengikuti langkah-langkah syaitan, maka akan bisa menjadi dan mengantarkan kepada kekafiran. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menjadikan kaumnya Sulaiman menjadi kafir. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa-apa yang dibaca setan. Wattaba'u, mengikuti setan. Wa maka para Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir, walakin akan tetapi setanlah yang kafir. Kenapa kafir setan? Dilanjutkan dia setelahnya, yu'allimunan nasa sihra, mengajarkan manusia itu sihir. Maka sihir itu dari setan. Bisa terbang, bisa makan api, bisa tidak luka berdarah itu bukan dari Islam. Itu sihir. Dari setan. Bukan berarti orang yang bisa terbang, orang yang bisa tidak luka, berarti orang yang dekat sama Allah. Belum tentu. Gak ada satu dalil pun mengatakan bahwa orang yang tidak luka dalam berperang, maka dia adalah orang yang dekat denganku, wali aku. Gak ada. Tapi Allah katakan, wali-wali Allahnya orang beriman. Orang yang bertakwa. Tidak ada dikatakan wali-wali aku adalah orang yang bisa makan api. Gak ada. Dan memang untuk bisa belajar makan api nggak perlu juga beriman. Bisa orang makan api, bisa orang makan kaca tanpa iman, bisa nggak? Bisa. Betapa banyak orang-orang yang pesulap non muslim luar biasa bisa terbang. Bukan terbang pakai tali, betul luar biasa dia terbang pakai jin. Kalau begitu dia dekat sama Allah? Belum tentu. Allah katakan di sini walakin syayatin kafir akan tetapi syaitanlah yang kafir bagaimana yu'allimuna an-nasa sihra mengajarkan manusia sihir Ayat ini menjadi pelajaran bahwa ketika mereka wattaba'u ma tatlu syayatin, mereka mengikuti apa-apa yang dibaca setan. Apa yang dibaca setan? Mantra, jampi-jampi, apa rukyah-rukyah yang diminta kepada setan, Akhirnya Allah jadikan mereka kafir. Para jamaah rahimani rahimakumullah. Ini dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan sekecil apapun. Hindari langkah dan jauhi langkah setan. Dari perkara yang kecil, dari perkara yang sering, contoh makan dan minum, sampai perkara yang terbesar akidah. Jangan pernah kita mau mengikuti langkah-langkah setan, Maka semua bentuk langkah-langkah setan hindari, jauhkan. Maka hari ini kita akan berbicara ya tentang langkah-langkah setan sehingga mengantarkan dia kepada kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah setan yang mengantarkan kepada dia sehingga dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, syaitan kafir kepada Allah bukan syaitan tidak mengenal Allah. Syaitan tidak mau patah patuh kepada Allah dan kafir ingkar kepada Allah bukan dia tidak percaya kepada Allah. Syaitan yakin dan percaya adanya Allah. Ayat yang kita bacakan tadi, ya Rabbi, qala Rabbi bima aghwaytani, ya Rabbku. Dia manggil Allah dengan kalimat Rabb. Kalau kita lihat kalimat Rabb Kalimat Rob ini lebih umum daripada kalimat Khalik, pencipta. Karena Rob berarti memiliki, mengatur. Berarti dia mengatakan, wahai yang mengaturku. Pengakuan tidak? Mengakui Allah yang mencipta. Bahkan dia mengatakan, wabi izzatik. Dengan kemuliaanmu, izzah. Dia menyebutkan sifat Allah yang mulia. Mengakui adanya Allah. Bahkan di ayat yang lain, dia mengatakan, khalaqtani tani, wa khalaqtahu tahu, mintin. Ya Allah, engkau ciptakan aku ini dari api Kata iblis, engkau ciptakan aku dari api, tapi engkau ciptakan Adam dari tanah. Mengaku nggak dia kalau Allah yang menciptakan dia? Mengaku. Maka pengakuan Allah pencipta itu belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Sampai dia hanya beribadah kepada Allah. Hanya pengakuan Allah pencipta itu pengakuan yang benar, kita tidak menyalahkan, tapi pengakuan ini tidak cukup. Harus ditambah bahwa ketika Allah yang menciptakan, maka mintalah kepada Allah. Ibadahlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah. Harus beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan saya mengakui Allah pencipta, tapi ketika bulan-bulan tertentu yang dikejar-kejar adalah sapi. Ada nggak yang kejar-kejar sapi bulan tertentu? Hah? Ketika sapinya dikeluarkan dari kandang, kebo bule dia bilang. Iya, itu kerbau begitu keluar dikejar-kejar, kotorannya diambil. Barokah dia bilang. Kenapa? Karena ini kerbau dulu kesayangan kiai. Dan ini bukan kerbau yang asli, ini sudah keturunannya. Bayangkan kaum muslimin mengejar-ngejar sapi. Kalau ditanya siapa penciptanya? Allah. Kenapa ngejar-ngejar sapi? Barokahna. Cari berkah katanya. Kalau hanya sekedar mengatakan Allah pencipta, kalau hanya sekedar mengatakan Allah izzah, Allah yang mulia, iblis pun mengakui itu. Lalu apa yang tidak mau iblis? Iblis tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kepatuh kepada Allah. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allah yang menciptakan tapi tidak mau patuh kepada Allah, tetap meminta kepada selain Allah, tetap mengkultuskan kebendaan, belum masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Belum menjadi mukmin. Karena seorang mukmin dia harus mengakui Allah menciptakan dan hanya Allah yang diibadahkan. Kalau hanya sekedar mengakui Allah yang menciptakan, tapi tidak mau memberikan ibadah kepada Allah, maka pengakuan ini kurang dan tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Sebagaimana pengakuan iblis yang mengatakan khalaqtani min nar wa khalaq min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Iblis mengakui Allah menciptakan dia dari api. Enggak dia bilang yang menciptakan aku itu yang lain tidak. Dia bilang Allah yang menciptakan dari aku. Pengakuan hanya Allah pencipta tapi tidak mau beribadah kepada Allah layan pak tidak bermanfaat. Lalu apa yang menyebabkan iblis? Begitu dia tahu Allah izzah. Allah itu mulia. Allah itu yang menciptakan. Allah itu Rabb, dia tahu. Lalu apa yang menyebabkan iblis dia tidak mau patuh kepada Allah? sehingga kafir kepada Allah. Maka ada beberapa langkah iblis yang mengantarkan kepada itu. Langkah pertama, iblis mendahulukan akal daripada perintah. Ini langkah pertama yang mengantarkan iblis kepada kekafiran. Iblis mendahulukan akal daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa akalnya, pemahamannya, pemikirannya lebih baik daripada perintah Allah. Sehingga ketika Allah perintahkan sesuatu yang dia rasa tidak masuk pada akal dia, tidak diterima. Apa itu? Bahkan Syekh yang menulis kitab Talbisul Iblis Ibnu Zawji mengatakan Iblis adalah awal man tabasa alail amr. Iblis itu dia sebenarnya yang pertama kali iltabasa bil amr tersamarkan bagi dia perkara. Karena iblis itu kerjaannya adalah membuat kita bingung, ya kan? Dalam akidah, dalam keyakinan. Tapi kata Syekh Ibnu Zauzi, pada hakikatnya dialah yang pertama, pertama kali iltibas. Tersamarkan perkara dengan dia. Kenapa? Fa'arada 'anil nasus sarihil amr bisujud wa akhadha yufadil baina usul. Kenapa? Karena dia berpaling dari nas yang jelas memerintahkan sujud dan dia mendahulukan usul. Mendahulukan akal dia daripada perintah. Ketika Allah katakan kholak, ketika Allah katakan menceritakan tentang iblis, khalaqtani min nari kholak tau min tin. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, ya iblis ma mana akan dari lima khalaqta lima tu biadai. Wahai iblis kata Allah, apa yang menghalangi engkau untuk sujud terhadap apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah tanya kepada iblis, Kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tangan? Dia jawab pakai akal. Khalaqtani tani minar min nar wa khalaqtau min tin. Aku dari api, dia dari tanah. Nggak mau. Bahkan dalam ayat lain kan, dalam ayat lain dia katakan, "Ara'aituka huwalladzi karamta alayya." Maknanya kata Ibnu Zauzi, akhbirni lima karamta alayya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan iblis berkata dalam surah Isra ayat ke-63 atau 62, "Ara'aituka ya Allah kabarkan padaku, kasih tahu aku kenapa engkau memuliakan Adam daripada aku?" Sementara aku dari api, dia dari tanah. Padahal Allah katakan apa? Usjudu, sujudlah. Ketika diperintahkan sujud, dia katakan, kenapa engkau memuliakan dia daripada aku? Aku yang dari api. Padahal tidak ada dalil dan nas bahwa api lebih baik daripada tanah. Tapi menurut pendapat dan akal dia, api itu lebih baik daripada tanah. Kenapa aku harus sujud sama dia? Sebab yang pertama kali iblis tersesat adalah mendahulukan akalnya. Daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyangka bahwa ana khairu min, aku lebih baik dari dia. Ketika aku dari api, dia dari tanah, dan engkau memuliakan dia, kabarkan padaku, kenapa engkau muliakan dia? Sementara aku dari api. Ana khairu min, aku lebih baik dari dia. Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan analogi pikiran. Kias. Dia tanah, aku api, bagusan api. Inilah yang pertama kali langkah pertama yang menyebabkan iblis itu tersesat. Mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis. Kalau gitu nggak usah pakai akal, Nah, Alhamdulillah Allah muliakan kita dengan akal. Kalau Allah tidak muliakan kita dengan akal, mungkin kita sama seperti hewan. Hewan punya nafsu, punya syahwat, tapi nggak punya akal. Allah ciptakan kita punya nafsu dan punya hawa nafsu, tapi kita punya akal. Bukan berarti kita tidak gunakan akal kita, tapi akal kita ingatlah khuliqal insanu dhaif. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Akal kita terbatas. Tidak mesti semua perintah Allah harus kita tahu hikmahnya dulu. Hikmahnya apa ya? Kalau tahu hikmahnya saya mau, kalau nggak tahu hikmahnya saya nggak mau. Ya akhi, saudaraku, yakinlah semua perintah Allah pasti ada hikmahnya tapi tidak wajib kita tahu hikmahnya. Kenapa? Karena kelemahan kita. Ustaz, daging babi haram ya Ustaz. Dari daging babi haram. Udah ada pertemuan penemuan sekarang Ustaz. Daging babi haram katanya ada cacing pitanya. Yang gak bisa dibunuh dalam panas sekian derajat Ustaz. Oh iya. Sekarang kalau ada ditemukan racun cacing pita sehingga cacing pita bisa mati daging babi halal atau haram? Hah? Halal atau haram? Kalau sekarang ditemukan lagi sebuah penemuan, penemuan ini bisa membunuh cacing pita. Daging babi halal atau haram? Haram. Kenapa? Allah perintah. Kalau orang bilang kan nggak masuk akal, masa perintah aja? Saya nggak mau masuk akal kalau nggak masuk akal saya. Ya akhi, akal kamu terbatas, hikmah Allah luas. Apakah engkau bisa menghitung semua hikmah Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau katakan jadi halal berarti yang haram bukan daging babi, yang haram cacing pita. Kalau cacing pita sudah hilang saat berarti halal, berarti yang haram bukan daging babi, yang haram cacing. Sementara Allah katakan di Quran, lahmul khinzir, daging babi. Masuk akal nggak kenapa daging babi haram? Sami'na wasa'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan jadi orang yang merasa pinter. Enggak, saya nggak mau. Saya kalau nggak masuk akal saya nggak masuk logika nggak. Ya akhi, betapa banyak perkara yang kita nggak tahu walaupun ada di tubuh kita. Coba anda tanya orang yang paling pinter sekalipun, di mana letak ruh? Ada yang bisa jawab, ruh di tubuh kita sebelah mana? yang ditusuk leher mati, yang diputuskan tangan mati, ditusuk perut mati, ruhnya di mana? Yang di diri kita sendiri kita nggak tahu, apalagi kita berbicara masalah gaib, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akuilah bahwa kita khuliqal insanu dhaif. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, "Lau kana dinu bi rai la asfala khufu aula bimasr min a'laha. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata dia, kalau seandainya agama ini dengan roi, dengan akal semata, maka atasnya sepatu itu lebih berat atau bawahnya sepatu itu lebih berat dibersihkan daripada atasnya ketika kita apa membasuh khuf, membasuh sepatu tata cara wudhu tertentu. Ya, karena banyak perkara-perkara yang kita nggak tahu hikmahnya apa. Kalau kita mengerjakan amalan harus tahu hikmahnya dulu. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Hah? Kan 8 rakaat lebih baik. Karena lebih banyak. Kenapa nggak 8 rakaat sholat zuhur? Nggak bisa dijawab. Jawabannya apa? Sami'na wa kami dengar dan kami taat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita akal. Untuk apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, untuk mentadaburi Al-Qur'an. Hayati, pikirkan, subhanallah Allah ciptakan langit ini. Bintang yang begitu jauh yang kita lihat, itu nanti di yaumul qiyamah akan berguguran. Matahari yang begitu besar, yaumul qiyamah akan Allah lipatkan. Ternyata galaksi yang begini besar itu ketika dibandingkan dengan malaikat Allah, malaikat Allah lebih besar. Galaksi yang begini besar dibandingkan dengan malaikat Allah, malaikat Allah lebih besar. Arsi Allah ketika dibandingkan dengan malaikat, arsi Allah lebih besar. Arsi Allah itu tidak ada apa-apanya. Masih makhluk yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akal kita untuk tadabbur memikirkan Al-Quran. Jadi bukan berarti akal, akal kita kita kantongin, ya Gunakan akal tapi untuk memahami Al-Quran, bukan untuk mengkritisi Al-Quran. Ini kayaknya zaman sekarang ayat ini udah nggak kepake nih. Seolah-olah Al-Quran diturunin pada zaman Rasulullah saja. Kenapa? Zaman sekarang jilbab kayaknya udah nggak kepake. Zaman sekarang kayaknya ayat-ayat tentang rajam udah nggak kepake. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran diturunkan dari mulai Nabi Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Kafah untuk seluruh umat. Bukan untuk sebagian zaman, bukan hanya untuk sebagian golongan, bukan hanya untuk sebagian suku. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan. Seluruh manusia. Maka tidak ada yang dikatakan dalam Al-Quran sudah tidak relevan di zaman sekarang, nggak ada. Dikatakan Imam Tohawi atau Imam Ibnu Abi Is mengatakan yang kesimpulannya barang siapa yang menolak Al-Qur'an dan hadis beralasan bahwa beralasan bahwa tidak sesuai akal, maka ketahuilah dia telah mencacati akal. Ini maknanya. Orang yang mengatakan atau orang yang mengatakan tidak menerima Al-Quran dan hadis dikarenakan tidak sesuai akal, ketahuilah pendapat ini berarti mencacati akal. Karena ada orang yang lebih mendahulukan akal daripada daripada Al-Quran dan hadis. Sehingga dia katakan tidak ada lagi azab kubur. Karena nggak masuk akal orang ada azab kubur. Orang yang menolak Al-Quran dan hadis dikarenakan tidak sesuai akal, kita katakan ini sebenarnya mencacati akal. Sebagaimana dikatakan Ibn Abil Is. Mengapa? Karena akal yang sehat, akal yang bersih, fitrah yang bersih, mengakui adanya Tuhan. Benar tidak? Mengakui tidak adanya Tuhan? Mengakui. Kalau dia mengakui ada Tuhan, maka apa yang dikabarkan oleh Tuhan, oleh Allah, dan disampaikan kepada nabinya pastilah itu kabar yang benar. Karena yang, yang mengabarkan yang maha benar. Benar tidak? Orang yang fitrahnya baik mengakui adanya Allah. Kalau dia mengakui adanya Allah, berarti apa-apa yang dikabarkan Allah pasti baik, benar. Karena yang mengabari yang maha benar. Kalau seandainya yang dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala masih perlu kita timbang dengan akal kita, Berarti apa yang dikabarkan oleh Allah belum tentu benar dan ini tidak akan mungkin masuk akal. Masa kita yang makhluk bisa lebih benar daripada yang menciptakan? Masuk akal nggak? Kita yang diciptakan bisa lebih pintar daripada yang menciptakan, bisa nggak? Nggak bisa. Maka orang yang menolak Al-Quran dan Hadis dikarenakan akal pada hakikatnya setelah cacat akalnya. Karena dia seolah-olah mengatakan yang diciptakan bisa lebih pintar daripada yang menciptakan. Dan tidak akan ada orang seperti ini. Tanya saja sama robot-robot atau pencipta robot. Mau nggak dia bikin robot yang lebih pintar dari dia? Nggak bakalan bisa dia bikin robot lebih pintar dari dia. nggak bakalan. Pasti robotnya mempunyai kelemahan. Itu kalau manusia. Dan tidak akan bisa dia menciptakan lebih baik daripada manusia. Tidak akan bisa. Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kalau kita akui Allah Maha benar, Allah Maha hak, Allah itu semua perkataannya benar, maka apa yang dikabarkan Rasul pasti benar, dikabarkan oleh Allah pasti benar. Ketika apa yang dikabarkan Rasulullah SAW itu atau Al-Quran tidak sesuai dengan akal maka bisa dilihat. Pertama, dilihat kalau hadisnya sahih, hadisnya benar, benar-benar sampai ke Rasulullah, maka yang salah adalah akal. Kenapa? Karena kita berarti ada yang tidak kita ketahui. Tapi kalau hadis do'i ya sudah buat apa lagi dipertentangkan antara hadis do'i dengan akal? Sudah tidak bisa di sudah tidak usah dipermasalahkan. Dan tidak akan mungkin kita meninggalkan perkataan Allah dikarenakan akal. Karena orang yang mendahulukan akalnya daripada perkataan Allah pada hakikatnya orang yang tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Ya Allah yang mengabarkan kata Allah akan ada siksa kubur, kata Allah akan ada hari kiamat. Kata dia nggak masuk akal. Akhirnya dia nggak percaya dengan kabar Allah. Yang menolak kabar Allah berarti orang tidak percaya dengan Allah. Bukan tidak percaya dengan keberadaan Allah, dia percaya dengan keberadaan Allah, tapi tidak percaya dengan kabar dari Allah. Ini juga dikatakan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengabarkan bahwa akan ada hari kiamat. Allah mengabarkan ada asyratul mustaqim. Allah mengabarkan akan ada neraka dan surga. Masuk akal nggak masuk akal itu perkara kedua. Perkara pertama kami beriman dan kami tahu Allah Maha tahu. Dan sebenarnya semua yang disebutkan di Al-Quran dan Sunnah tidak akan ada satupun yang bertentangan dengan akal. Apabila akal tadi akal yang sehat, tidak akan pernah ada. Kecuali akal yang sakit, mungkin akan bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Para jamaah rahiman rahimakumullah. Ini yang pertama. Kesesatan langkah iblis yang pertama adalah dia mendahulukan akalnya daripada perintah Allah. Ketika ini langkah pertama dia, dia terjatuh kepada langkah yang kedua. Ana khairu min. Aku lebih baik dari dia. Kiber, sombong. Sombongnya keluar dikarenakan dia merasa dia lebih baik. Dia merasa lebih baik dikarenakan akal yang mengatakan api lebih baik dari tanah. Akhirnya timbul sifat sombong. Ana khairumin. Aku lebih baik dari Adam. Langkah yang kedua dari Setan. Dia sombong. Menganggap dirinya baik. Menganggap dirinya besar. Ada orang ujub, ada orang sombong. Perbedaan ujub dengan sombong itu agak berbeda ujub, dia kagum dengan dirinya, dia kagum dengan amalnya, dia kagum dengan apa yang dia usahakan dan dia dapati. Kagum dia. Wah, hebat saya. Tapi tidak sampai merendahkan orang. Itu namanya apa? Ujub. Kalau dia sudah kagum pada dirinya, kagum dengan usahanya, lalu merendahkan orang, menilai orang lebih rendah dari dia, ini namanya kiber, sombong. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Wa kull qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami perintahkan sujud pada malaikat, maka sujudlah. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Jelas-jelas Allah katakan dia sombong. Wa kana minal kafirin dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berkata, Allah berfirman, "Ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin?" Qala ana khairu min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iblis, apa yang menahan engkau untuk sujud terhadap yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta, apakah engkau sombong? Am kunta minal alin, apakah engkau termasuk orang-orang yang tinggi?" Qala, maka iblis menjawab, "Ana khairu min, aku lebih baik dari Adam." Jawaban apa ini? Sombong. Kenapa dia bisa mengatakan dia lebih baik dari Adam? Karena akalnya yang pertama jatuh ke, ke dalam kesalahan kedua, kesombongan, merasa diri lebih baik. Dia sebutkan alasannya, ana min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari api dan engkau ciptakan engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis sombong. Maka sombong termasuk langkah-langkah iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Apa itu sombong? Merendahkan dan kagum dengan diri sendiri merendahkan orang lain. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. Kata Rasulullah SAW tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada mithqala darrah, ada setitik dari kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan, walaupun sedikit tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Sombong, merasa hebat, merasa besar, merasa berhasil, merasa kuat, merasa gagah, merasa punya keturunan yang hebat. Akhirnya orang lain direndahkan. Melihat orang lain lebih rendah dari dia, seolah-olah dia lebih tinggi. Ya. Jamaah rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu Taala, fi jahannam maswalil mutakabbirin. Bukankah jahannam neraka itu tempat kembali orang-orang yang sombong? Dalam ayat yang lain katakan udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam masuklah ke pintu-pintu jahannam, kekal di dalamnya. Wa bi'sa maswa sejelek-jeleknya tempat Kembali bagi orang yang sombong. Jelas orang yang sombong tempatnya neraka. Orang bisa sombong itu biasanya dikarenakan ilmu. Bisa dikarenakan harta, bisa dikarenakan nasab keturunan, bisa dikarenakan kegagahan, bisa juga dikarenakan kedudukan. Ya, Ibnu Qudamah menambahkan bisa juga dikarenakan kasratul itiba. Kagum banyak yang mengikuti. Ini faktor-faktor orang yang mengantarkan kepada kesombongan. Bahwa terkadang orang sombong dikarenakan hartanya. Atau sombong dikarenakan kedudukannya. Sombong dikarenakan nasabnya, keturunannya. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, al kibar al batrah Kata Rasulullah SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbi miskala darrati minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik dari kesombongan. Maka seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, Inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu asal hasanan. Wa ni'al hasan. Ya Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki menyukai mempunyai pakaian yang bagus, mempunyai sendal yang bagus, maka Rasul mengatakan Inna Allaha jamilu hibbul jamal. Al-kibar Batul haq wa gamtum nas. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah Batrol haq wa nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini definisi sombong yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Orang sombong itu bukan orang yang pakai baju bagus, bukan. Orang yang sombong itu bukan berarti setiap orang pakai mobil bagus, bukan? Bahkan terkadang orang yang pakai baju lusuh bisa sombong. Orang yang pakai baju juhud lusuh bisa sombong, bisa. Dia sengaja pakai baju baju lusuh. Ya. Seolah-olah zuhud. Orang nggak cinta dunia. Menampakkan kekhusuan. Jadi ketika ngelihat orang yang pakai baju bagus, dia bilang apa? Wah itu nggak juhud. Ana nih bajunya jelek, juhud kata dia. Ya, ini bisa terjadi karena yang namanya sombong disebutkan juga oleh disebutkan oleh apa Ibnu Qudamah Terkadang apa-apa yang menyebabkan orang menganggap itu baik, maka dia bisa tafakur dan saling berlomba untuk itu. Dianggap orang baik walaupun terkadang belum baik. Tapi orang bisa berlomba untuk itu dan sombong untuk itu. Coba saya sekarang. Sebagian orang menganggap yang gak mandi itu hebat. Anak jalanan coba lihat. Semakin gak mandi semakin hebat. Jadi yang yang yang paling kotor paling bangga bisa meledek yang kotor, yang gak kotor. Wah kamu gak kotor. Kamu belum tidur di jalanan, saya tidur di jalanan. Sombongnya sudah perkara yang beda. Mengapa? Karena yang menjadi sombong seseorang itu bisa sesuatu yang dianggap baik oleh dia. Padahal belum tentu baik. Sama seperti iblis menganggap baik api padahal belum tentu baik. <coughs> Dia tertipu. Maka orang sombong tidak mesti pakai pakaian bagus. Intinya sombong itu bisa merendahkan orang lain. Walaupun pakaian-pakaian yang sederhana, ya, pakaiannya sederhana. Tapi ketika melihat orang lain pakaian yang nggak seperti dia, wah, antum tuh berarti belum kayak anak. Makom anak lebih tinggi dari ente berarti. Kenapa? Pakaian Anda lebih bagus dari pakaian bukan lebih bagus. Pakaian Anda lebih menampakkan kejuhudan daripada antum. Ini termasuk kekiberan, kesombongan. Karena dengan itu dia bangga dirinya dan merendahkan orang lain. <coughs> merendahkan orang lain. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, sesungguhnya som sombong itu ya, sombong itu sifat yang terkumpul darinya segala sifat kejelekan. Karena dengan sombong orang akan li'anna asha li'anna sahibu la yaqdir an yuhibbal mu'min ma yuhibbu li nafsi. Karena orang yang sombong tidak akan menyukai orang lain melakukan perbuatan yang baik. Dan dia tidak akan mampu tawadhu. Dia tidak akan bisa meninggalkan hasad, dengki, marah dan dia tidak akan bisa meredam emosi. Bahkan orang yang sombong tidak akan bisa menerima nasihat. Bahkan orang yang sombong tidak akan selamat daripada merendahkan orang lain. Ini semua adalah puncak daripada kejelekan akhlak. Marah, <clears throat> puncak kejelekan akhlak. Hasad, timbul karena sombong. Mengapa orang sombong bisa hasad? Dia sudah merasa diri terbaik. Dia sudah merasa dirinya <clears throat> terhebat. Begitu melihat orang lain yang lebih hebat dari dia, risau. Apa? Risau. Wah, dia lebih hebat nih. Atau contoh, dia sudah merasa paling hebat. Bawa mobil bagus gitu ya. Pokoknya di gangan ini, perumahan ini mobil Anda paling bagus. Sombong dia. Suatu hari tetangganya beli yang paling bagus. Lebih bagus dari mobil dia. Mulai apa? Risau. Wah, ini tetangga kok bisa lebih bagus dari Ana. Dia mau jatuhin, beli mobil bagus lagi nggak bisa. Hasad. Ah itu mah mobil itu mah keluaran ini jelek itu mobil Ana lebih bagus. Kenapa? Sombong yang sudah keluar akhirnya timbul sifat hasad. Maka sombong itu merupakan sumber dari sumber segala sifat-sifat jelek. Kalau sudah hasad, dengki, Pasti jatuhnya gibah. Menjatuhkan harga diri orang lain. Berdusta. Ya bagaimana mau jatuhkan orang lain kalau nggak ada buktinya? Dusta saja taruh. Ditaruh dusta. Hanya untuk apa? Nggak mau kalah dalam kiber. Nggak mau kalah dalam kesombongan. Maka itu sombong merupakan sifat yang terjelek dan mengumpulkan segala sifat dari kejelekan. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah, "Wa min syarri anwa'ul kibr." dari bentuk kesombongan yang paling jelek. Ma yamna'u min istifadatul ilm. Apa-apa yang menghalangi dia untuk mencari ilmu. Wa qabulul haq untuk mencari kebenaran wal inqiyadulah dan untuk tunduk kepada kebenaran. Ini kesombongan yang paling jelek <coughs> dikarenakan kesombongannya dia nggak mau mendengarkan kebenaran. Dikarenakan kesombongannya dia nggak mau menuntut ilmu. Dikarenakan kesombongannya dia nggak mau menerima nasihat. Ini sombong yang paling jelek. Taklimnya di mana? Taklimnya di sana. Siapa yang ngajar? Si fulan. Ah, dia mah. Ah, dia mah katanya. Kenapa? Nggak ada anak yang lain aja. Kenapa? Sebagian mungkin, ya. Oh, dia bukan dari golongan anak. Bukan bangsa anak. Anak kalau bukan bangsa anak yang ngajar, anak nggak mau. Mungkin ada seperti ini. Hah? Atau yang semisalnya. Akhirnya tidak mau menuntut ilmu dikarenakan sombong. Ini kesombongan yang paling jelek. Para jamaah rahiman rahimakumullah. Rasulullah mengatakan sombong itu batrul haq wa ghamtum wa ghamtum nas menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka orang yang menolak kebenaran itu orang yang paling sombong. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang relatif. Kalau kebenaran relatif itu kebenaran contoh pendapat saya pribadi, itu kebenaran relatif. Bisa jadi orang menilai itu nggak benar karena pendapat saya. Tapi kalau kebenaran itu dari Al-Quran dan Hadis, kebenaran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW kebenaran yang mutlak, nggak ada yang bisa ganggu gugat, pasti benar. Maka orang yang menolak Al-Quran dan hadis orang yang paling sombong. Orang yang paling sombong adalah orang yang menolak Al-Quran dan hadis. Contoh ada sebuah hadis. Orang yang sombong dan akibatnya. Suatu hari Rasulullah SAW makan. Di depannya ada orang yang makan makan dengan tangan kirinya. Rasulullah mengatakan kul biyaminik. Wahai saudara, makanlah dengan tangan kanan. Perkara makan, perkara yang ringan, perkara yang kecil sehari-hari. Mas dati. Aku nggak mau. Ma mana'u ilal kibr. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali sombong. Padahal Rasulullah katakan, makanlah dengan tangan kanan. Nggak mau Dan tidak ada yang menghalangi dia kecuali sombong. Ingin menunjukkan bahwa bukan karena uzur. Umpamanya tangan kanannya sakit, bukan. Tidak ada, tidak ada menghalangi dia illa kibar kecuali sombong. Maka harus mengatakan mas kamu tidak akan mampu semenjak itu tangannya lumpuh. Dikarenakan sombong, tidak mau menerima hadis tentang makan. Yang mungkin orang menganggap makan itu perkara yang ringan. Tapi ternyata efeknya, dampaknya dikarenakan kesombongan dia, tangannya lumpuh. Gak bisa bergerak. Iya, Alhamdulillah kibar. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Orang yang paling sombong adalah orang yang menolak Al-Quran dan hadis. Orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala itu orang paling sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Yuhan, kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnin 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan-perempuan orang beriman untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Perintah Allah. Tapi karena kekaguman dia dengan dirinya, kekaguman dengan kecantikannya, ah enggak ah, rambut saya sayang kalau ditutupin. Ini setiap hari setiap minggu sekali di salon, masa habis ke salon ditutupin. Kenapa? Sombong. Kagum dengan dirinya, karena kekaguman dengan dirinya akhirnya menolak Al-Quran. Disuruh pakai jilbab yang besar, disuruh tutup auratnya, nggak mau terima. Perkataan siapa yang dia tidak terima? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Macam-macam. Ya tadi ada alasannya karena ingin menampakkan kecantikan dan pada hakikatnya kebanyakan orang yang tidak mau menutup auratnya karena ingin menampakkan kecantikan. Ingin dipuji orang dengan bayaran akan dimurkai Allah ingin dikatakan orang cantik dengan imbalan meninggalkan perintah Allah. Tidak mau menutupi aurat dikarenakan apa? Salah satunya kesombongan, bangga dengan diri. Karena dia merasa cantik atau laki-laki merasa gagah, ketika melihat orang lain yang tidak cantik, tidak gagah, direndahkan. Ah, dia mah nggak secantik saya. Ini biasa pada perempuan ya. Perempuan biasanya melihat sesuatu lebih tajam. Menilai sesuatu terkadang lebih tajam. Tapi dikhawatirkan ada terselip sifat sombong. Apa itu? Dia emang gak cantik, masih cantikan saya. Dia emang gak gagah, masih gagahan saya. Jamaah rahimahun rahimakumullah. Akibar batrul haq. Menolak kebenaran. Yang kedua, gomdum Merendahkan manusia. Ini yang kita katakan tadi merendahkan bisa jadi bisa jadi merendahkan dikarenakan fisikis. Merendahkan dikarenakan harta. Bisa jadi juga merendahkan dikarenakan kedudukan. Bisa jadi juga merendahkan dikarenakan keturunan. Saya nggak mau nikah sama dia kenapa? Saya darahnya hijau, saya darahnya biru. Kalau bukan darah biru saya nggak mau nikah. Kenapa? Alasannya darah biru, bukan alasannya agama, bukan alasannya ketakwaan, bukan alasan-alasan syar'i alasannya nasab. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Ya. Bisa jadi dikarenakan ilmu, bisa dijadikan karenakan jah, dikarenakan jamal, dikarenakan harta, dikarenakan kekuatan, bisa kekuatan ah, kekuatan berpikir, kekuatan berlaku, berbuat sehingga menyebabkan dia kiber. Para ulama menyebutkan Salah satu terapi bagaimana hilangnya kiber. Karena kiber hampir kebanyakan orang yang kagum dengan dirinya itu terjatuh dalam perkara kiber. Ya. Kagum perkara dirinya contoh, hatta kagum dalam ibadah. Kagum dalam ibadah sehingga dia merendahkan orang lain. Contoh, Malam hari dia bangun jam 3 malam, sholat, subhanallah. Sholatnya khusyuk sampai nangis, tahajud, subhanallah. Baca Qurannya rajin. Sudah 11 rakaat selesai, agak tidur sebentar sambil nunggu subuh. Begitu subuh azan dia keluar. Begitu dia keluar rumah, di jamaah dia lihat di masjid. Oh kayaknya jamaah masjid ini cuman anak tadi malam yang sholat malam. Lihat aja tuh yang lain gak ada. Jangan-jangan di kampung ini cuma anak yang sholat malam. Akhirnya apa? Merendahkan manusia, menganggap manusia semuanya tidak ada sebaik dia amalannya. Amalan anak paling baik. Bisa nggak sombong dalam amalan? Bisa. Jangan dikira sombong itu hanya pada pada harta bukan. Bahkan terkadang pada ibadah pun kalau kita tajub, ujub pada ibadah kita akan mengantarkan kepada akan mengantarkan kepada sombong. Ujub kepada ibadah kita. Lihat orang sedekah. Begitu dia sedekah, dimasukin. Pling bunyi. Dah tipulan masukinnya kerencengan. Ana masukinnya kertas nih. Apa? Sombong dalam ibadah. Gak boleh sombong dalam ibadah. Ya kalau kita nggak suka kerencengan yang masukkan, nggak perlu kita merendahkan orang. Kita nggak tahu kemampuan orang lain. Nggak semua orang kemampuannya sama. Kita tidak boleh menstandarkan orang semuanya harus seperti saya. Nggak bisa. Semua orang harus seperti saya. Enggak. Kita harus menstandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan standar pada diri kita. Kalau kita menilai orang standar dari diri kita, tidak adil. Tidak adil kita menstandarkan orang lain pada diri kita. Sama seperti orang ya yang berilmu Terkadang. Tapi ini jarang. Jarang orang yang berilmu tapi sombong. Kadang berilmu. Tapi untuk apa? Yubahi bihil ulama. Berbangga-bangga untuk dikatakan ulama. Sehingga ketika melihat temannya, melihat sahibnya, ah, ente masih sukul jilid satu, ana ada jilid dua nih. Padahal masih jilid dua, belum bisa baca kitab juga. Ana ada jilid dua nih, ini baru jilid satu. Padahal sama, Merendahkan orang lain dikarenakan ilmu. Tidak boleh merendahkan orang lain dan mentaajubkan diri sendiri. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah bagaimana mengobati kiber. Sebelumnya Ibnu Qayyim mengatakan dan ini semakna dengan perkataan Ibnu Qudamah bahwa anna man ya'rifa insan nafsahu wa ya'rifa rabbahu fa innahu idza arafa nafsahu haqqal ma'rifah alima annahu adal Kata di sini fi isti'salu aslu wa syajarah kata dia obat untuk menghindarkan kesombongan adalah seorang hamba harus mengenal dirinya dan mengenal Allah ini obat yang pertama kali untuk bisa menghilangkan kesombongan. Kenalkan diri kita dan kenali Allah. Orang yang nggak kenal Allah, nggak tahu diri kita sendiri, maka akan jadi jatuh kepada kesombongan. Bagaimana maksudnya kenal Allah dan kenalkan diri kita? Lihat siapa kita. Kita ini cuma dari tanah, kita ini cuma dari mani. Yang bertemu dengan mani ibu ada di rahim. Yang tadinya kita lahir hanya menangis, nggak punya apa-apa. Jangankan pakaian, jangankan mobil, pakaian satu helai pun kita nggak punya. Yang tadinya kita dia punya ilmu sama sekali. Allah ciptakan kita di muka bumi lahir. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang merimpahkan rahmatnya bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita, memberikan kepada kita kenikmatan dan kebaikan, maka apapun kebaikan yang kita dapatkan, sadarilah itu dari Allah. Ketika kita sadar semua kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, kita tidak akan sombong maka akan tumbuh rasa bersyukur. Jangan kita bilang saya berharta, saya kaya, saya punya mobil dikarenakan kecerdasan saya. Dikarenakan usaha saya, dikarenakan kegigihan saya. Tidak. Betapa banyak orang yang lebih pintar dari kita tapi belum tentu berhasil. Betapa banyak orang yang lebih gigih dari kita tapi tidak seperti kita nasibnya. Mungkin di bawah kita nasibnya. Betapa banyak orang yang lebih rajin dari kita tapi Allah tidak mudahkan sebagaimana Allah mudahkan untuk kita. Maka pemberian itu semata-mata dari Allah. Jangan kita sandarkan apapun yang kita dapatkan kepada diri kita. Tapi kita sandarkan kepada Allah. Ini kenikmatan dari Allah. Yang Allah berikan kepada saya. Ketika ini kita sadari, maka kita mengenal diri kita. Bahwa kita tergantung kepada Allah. Maka kita mengenal Allah. Allah yang memberikan segalanya. Ketika ini yang ada pada diri seorang mukmin bukan sombong yang keluar, tapi akan bersyukur. Subhanallah, Allah memberikan saya dan melebihkan saya daripada yang lainnya. Begitu juga orang yang seumpamanya orang yang Allah berikan keindahan, kegagahan, kecantikan, pantaskah dia sombong dan merendahkan orang yang tidak secantik dia? Tidak segagah dia? Sementara kecantikan dia murni Allah yang berikan. Bukan pilihan. Yang yusawiru bil arham, yang menggambarkan di dalam rahim Allah. Ketika Allah menggambarkan dalam rahim dan Allah lahirkan dia dalam keadaan gagah dan cantik, bukan karena usaha dia, bukan karena tenaga dia, pantaskah dia bangga dan merendahkan orang lain? Sementara orang lain pun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Kalau itu bukan usaha kita, kalau itu bukan dari kita, semata-mata pemberian Allah, pantaskah kita bangga dan menyombongkan diri? Tidak pantas. Ketika dikatakan saya harus darah biru, ya akhi, siapa orang yang bisa milih ketika lahir saya mau lahir di darah biru? Siapa? Tidak ada. Maka orang yang lahir bukan darah biru pun itu bukan pilihan dia. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua pemberian Allah, anugerah Allah. Apakah pantas ketika Allah berikan kita kenikmatan malah kenikmatan ini kita gunakan merendahkan dan sombong? Tidak. Harusnya malah bersyukur. Subhanallah, Allah muliakan saya dengan nasab. Subhanallah, Allah muliakan saya dengan kedudukan. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah muliakan saya dengan harta. Ini semua fadlu min Allah. Ini semua kenikmatan dari Allah. Maka orang yang mengenal dirinya dan mengenal Allah, tidak akan ada rasa sombong. Yang berikutnya, sifat iblis. Sifat iblis yang mengantarkan atau langkah-langkah iblis yang mengantarkan dia kepada kekafiran selain daripada sombong dia hasad ini yang kita katakan tadi sombong akan mengantarkan kepada hasad ketika dia merasa dirinya baik lebih besar lebih sempurna dan rivalnya atau orang semisal dengan dia ternyata lebih tinggi ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan merasa risau Akhirnya hasad. Hasad itu adalah keinginan menghilangkan kenikmatan Allah kepada seseorang agar tercabut dan kembali kepada dirinya. Itu hasad namanya. Jadi dia tidak suka kalau ada orang lain yang diberikan kenikmatan. Itu hasad. Bahkan dia ingin kenikmatan ini hilang dari orang itu. Maka dia usahakan segala cara untuk menghilangkan kenikmatan itu. Maka itu iblis, setan, melakukan segala cara agar bisa mengantarkan Bani Adam menemani dia di neraka. Dia ingin kenikmatan tadi, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam, Allah angkat derajat sebagai khalifah dicabut. Berikutnya adalah sifat langkah-langkah iblis sehingga dia menjadi kafir, dia hasad, dengki, ingin Bani Adam jatuh ke neraka sebagaimana dia jatuh ke neraka. Maka segala cara dia tempuh. Dia segala cara dia tempuh. Ya, dan penyakit hasad ini kata para ulama kalau diumpamakan orang penyakit hasad itu bagaikan orang yang melempar. Ketika dia lempar ke tembok, batu itu jatuh ke muka dia. Tambah marah, dia lempar lagi batu itu ke tembok, malah jatuh ke badan dia. Dia tambah marah, dia lempar lagi batu itu, malah kembali ke diri dia. Semakin dia marah, semakin dia lempar, semakin menyakiti dia. Itulah orang hasad. Mengapa seperti itu? Karena semakin dia ingin menjatuhkan orang yang dia hasadkan, dia tidak akan pernah bisa. Karena Allah yang memberikan kenikmatan pada orang tadi. Kalau Allah sudah memberikan, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dal jadda minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Engkau memberikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan kalau Allah menghalangi, Engkau menghalangi. Maka kalau Allah sudah memberikan kenikmatan pada seseorang, ada orang yang hasad, bagaimanapun caranya dia ingin menjatuhkan, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjatuh. Karena la mani alima ataita, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Bahkan ketika dia semakin berusaha menjatuhkan orang lain yang dia hasadkan, semakin membakar dirinya. Semakin lihat orang senang, semakin sempit dadanya. Semakin sempit dadanya, semakin menyebabkan dia bagaikan orang yang makan hati sendiri. Maka orang yang hasad adalah orang yang paling makan hati sendiri. Itu orang yang hasad. Dan hakikatnya orang yang hasad Orang yang hasad hakikatnya adalah orang yang tidak ridho dengan takdir dan ketentuan Allah. Itu orang yang hasad. Maka itu kata Ibnu Qayyim ta'ala, orang yang hasad bisa dikatakan aduullah, memusuhi Allah karena dia tidak suka dengan takdir Allah. Mengapa seperti itu? Karena ketika apabila ada seseorang yang Allah berikan kenikmatan, seseorang Allah berikan kenikmatan harta, Allah luaskan bagi dia harta. Allah naikkan, Allah tinggikan derajatnya. Bukankah berarti itu sudah takdir Allah? Allah ridho kepada dia mengangkat derajatnya. Allah ridho kepada dia memberikan dia harta. Datang orang lain tidak suka. Sementara Allah sendiri suka. Tidak ridho. Sementara Allah sendiri ridho. Berarti dia tidak meridhoi takdir Allah kepada orang lain. Bahkan dia ingin menentang, menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sehingga langkah yang keempat dari iblis setelah dia hasad, dia melakukan langkah yang keempat, dia dusta. Apa kata iblis? Agar menipu Bani Adam, agar menjadikan Bani Adam itu hilang kenikmatannya dan masuk ke dalam neraka seperti mereka, iblis berdusta. Apa kata iblis? ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dalam surat Al-A'raf 20 sampai 21 dikatakan iblis berkata, "Wahai Adam dan Hawa, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari pohon ini kecuali agar kalian jangan jadi dua malaikat." dan jangan kalian jadi khalidin surga, apa kekal di surga bahkan iblis bersumpah wa qasamahuma dia bersumpah terhadap Hawa dan Adam dan Hawa Inilah kuma laminan nasihin aku untuk kalian berdua sungguh-sungguh hanya menasehati apa yang dinasehati iblis makan pohon ini apa kata dia karena Allah melarang kalian makan pohon ini agar kalian tidak jadi malaikat jadi kalau kalian makan pohon ini Kalian jadi malaikat. Aku sama kamu cuma nasehatin. Berarti Akhir kalimat dia, akhir kalam dia bilang apa? Inilah kuma, aku bagi kalian laminan nasihin. Cuman berikan nasihat. Seolah-olah akhirnya dengan kalimat yang indah. Aku cuma nasehatin. Kalau kamu mau silahkan. Tapi kalau kamu makan pohon ini, kamu akan kekal di surga. Kamu akan menjadi dua malaikat. Dusta yang dilakukan oleh iblis ini langkah-langkah syaitan. Akhirnya dia terjerumus kepada kekufuran. Wa kana minal kafirin. Kata Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka ketika manusia melangkah-langkah dengan langkah-langkah ini. Mendahulukan akalnya. Sombong. Tidak mau, tidak mau menerima kebenaran. Menolak Al-Quran dan hadis. Bahkan hasad dengan orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan dia melakukan tipu daya untuk menjatuhkan orang-orang yang melakukan kebenaran maka ini akan mengantarkan kepada kekafiran. Karena inilah langkah-langkah syaitan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita peringatan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dari perkara yang terkecil, dari makan, dari keseharian sampai perkara yang terbesar akidah, jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitupun akhlak kita, begitupun keseharian kita, begitupun kehidupan kita. Karena langkah-langkah ini akan mengantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahiman rahimakumullah, kalau kita ditanya, Ustaz, bagaimana cara membentengi diri dari syaitan? Karena syaitan pasti tidak akan pernah tinggal diam mengganggu kita. Maka cara yang pertama yang terbaik adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu setan berupa sihir, setan berupa iblis, atau setan berupa apapun, yang terbaik adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada beberapa tempat yang kita ditekankan untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, ketika terjadi keraguan-raguan dalam ibadah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul. Syaitan akan datang kepada salah seorang kalian dan mengatakan, "Man khalaqa Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai dia akan berkata dan bertanya, "Man khalaqa rabbak?" Siapa yang menciptakan Allah? Fa idza balagha falyasta'id billah wal yantahi. Kalau sudah sampai ke pertanyaan ini kata Rasulullah, maka isti'adah bila minta tolonglah, minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan dan berhentilah. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau dalam akidah ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang mengantarkan kepada kekafiran, jangan diikuti. Berhenti dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satunya, siapa menciptakan bumi? Allah. Siapa menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Iya billah. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini semua dalam perkara akidah. Apapun perkara akidah yang datang dalam Al-Quran dan hadis, yakin dalilnya benar, Al-Qur'annya benar, lalu kita ragu, billahi minasyaitonir rajim. Tentang keberadaan Allah, di mana Allah? Ragu. Sementara Allah katakan di Al-Qur'an, Ar-Rahman 'ala arsistawa. Allah berada di istiwa di arsy. Kita ragu. billahi minasyaitonir rajim. Tentang keberadaan bagaimana sifat dan nama Allah ketika datang keraguan, katakan billahi. Tentang ketika kabar dari Allah tentang yaumul kiamat, kejadian kiamat, ragu. Katakan auzubillahi rajim. Ini yang pertama. Kita isti'adah ketika sedang ketika dalam keraguan dalam agama. Yang kedua ketika sholat. Ketika sholat juga boleh isti'adah. Tempat isti'adah ketika sholat itu sebelum baca Al-Fatihah. A'udzubillahi rajim. Tapi dalam sebuah hadis yang lain Ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara aku dan solatku dan bacaanku sehingga menyebabkan aku lupa. Ya lebih suha ya talbis, membingungkan aku dalam bacaanku sehingga aku lupa. Maka Rasul mengatakan, Zaka syaitan yuqalulahu khinzab. Itu syaitan yang disebut dengan syaitan khinzab. Setan khinzab ini setan yang mengganggu kita ketika sholat. Sampai kita lupa berapa rokaat, sampai lupa bacaannya. Nah, ini gangguan setan khinzab. Kata Rasulullah sampai ahsaf tahu fata'awad billahi min. Jika engkau merasakan ini, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari dia. Watful ala yasarika salasan dan meludahlah kepada eh, meludahlah ke sebelah kiri kalian tiga kali. Arti meludah di sini dengan meludah yang sedikit. Tiga kali meludah kemudian mengucapkan auzubillahi minas syaitonir rajim. Ini ketika sedang sholat ya. Dan di antara di antara yang mengusir syaitan dalam kehidupan sehari-hari adalah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Kita kalau mau terhindar dari sihir, sihir itu syaitan. Banyak-banyak berzikir. Jangan terhindar dari sihir dengan cara-cara pun sihir. Tidak. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Tapi mengobati sihir kembali kepada Allah. Allah berfirman, Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifatum ata'ifum minasyaitan tadakkaru fa'idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mengganggu mereka sebagian kelompok dari syaitan, tadakkaru. Mereka mengingat Allah. Mereka berzikir kepada Allah. Faidahum mubsirun. Maka ketika itulah mereka bisa melihat. Zikir kepada Allah ketika diganggu setan. Ketika keluarga dan anak kita. Bagaimana menjaga keluarga dan anak kita agar tidak terganggu setan. Terutama anak. Ya, yang pertama. Ketika kita sebelum atau ketika kita ingin mendatangi istri kita, baca doa. Ini salah satu cara untuk menghindari setan mengganggu anak dan keluarga kita. Rasul mengatakan, "Inna ahadukum idza ata ahla faqala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana." Faruziqa waladan lam yaduru syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, jika seorang mendatangi istrinya sebelum dia berhubungan intim dia mengucapkan bismillah Allahumma janibna syaitan. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami. Maka kata Rasulullah jika dia dirizkikan anak lam yadurru syai'a. Lam yadurru syaitan. Syaitan tidak akan bisa mengganggu anak tadi. Sebelum bikin anak, doa dulu. Doa ini kata Rasulullah kalau kita baca nanti anaknya lahir insya Allah kata Rasulullah lam yadurru syaitan. Syaitan tidak akan bisa mengganggu dia. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama, agar anak kita nggak terganggu oleh setan macam-macam. Anak terganggu setan itu macam-macam, bisa jadi dia sakit-sakit, bisa dia nangis, bisa jadi akhlaknya betul-betul berubah. Betul-betul berubah akhlaknya. Atau betul-betul dia tidak bisa dikendalikan. Bisa jadi dikarenakan gangguan setan. Yang kedua, setelah kita berdoa, ketika dia lahir, ketika dia lahir, kita pun mendoakan dia. Ya. Jadi kalau orang lahir, bayi lahir, sebagian kaum muslimin mengazankan azan sebelah kanan dan azan sebelah kiri. Betul, azan bisa mengusir setan. Tetapi ketika mengajankan di telinga bayi, ini terjadi perselisihan ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Ibnu Qayyim mengatakan hadis sesuai atau bisa diamalkan. Hadis mengazankan di kanan dan di kiri bisa diamalkan. Ya. Tapi sebagian mengatakan tidak bisa, hadis dhaif. Lalu bagaimana caranya agar anak ketika lahir terlindung dari syaitan? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dalam surat Al-Imran ayat ke-36. Ketika Maryam lahir, bapaknya Maryam mengatakan, "Laisa dzakaru kal unsa." Perempuan laki-laki tidak seperti perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Aku memberikan nama dia Maryam. U'iduha bika. Ya Allah, aku minta perlindunganmu untuk dia wa dzurriyyataha dan keturunannya minasyaitonir rajim dari syaitan yang terkutuk. Bapaknya Maryam memintakan agar Maryam dan keturunannya terhindar dari syaitan dan akhirnya Allah berikan dari perut Maryam Nabi Isa alaihi salam. Para ulama berdalil dengan hadis dengan ayat ini bolehnya ketika anak lahir kita kita membacakan ta'awud untuk dia. Ta'awud artinya uiduka billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Berdalil dengan ayat ini. Aku minta perlindungan Allah untukmu agar terhindar dari syaitan wa dan anak cucumu terhindar dari syaitan. Itu dibolehkan. Ya. Kalau seandainya kita memang beranggapan hadisnya dhaif tentang mengajankan maka amalkanlah ini. Amalkanlah ini mendoakan anak ketika lahir. Sebagaimana Imran mendoakan Maryam. Berikutnya agar anak kita terhindar dari syaitan. Sering-sering merukiahnya, Ya, kadang-kadang kita nggak sadar tiba-tiba anak malam nangis, nggak jelas nangis kenapa. Atau kadang-kadang kita lihat anak-anak ini tiba-tiba akhlaknya betul-betul berubah. Atau ketika kita suruh ibadah dia susah. Maka sering-sering, jangan sesekali, sering-seringlah membacakan ta'awud untuk dia. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, dahulu Rasulullah SAW biasa membaca doa untuk Hasan dan Hussein A'udzu bi kalimatil itama min kulli syaitan wal hama min kulli ainil lamah. Ini doa dibacakan Rasulullah untuk Hasan dan Hussein. Bahkan Rasulullah mengatakan doa ini yang dibacakan oleh Ibrahim untuk Ismail dan Ishak. Apa itu? A'udzu bi kalimatil tamah min kulli syaitan wal hama. Aku berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan Walhamah min kulli syait min kulli ainil lama dan dari segala penyakit ain yang mengganggu ditiupkan kepada anak. Insyaallah anaknya tidak akan mudah diganggu syaitan. Yang berikutnya, agar keluarga kita tidak terganggu syaitan. Kata Rasulullah SAW, jika telah datang malam, sesungguhnya syaitan itu bersebaran. Ya, maka fakap Pegang anak-anak kalian. Jangan dibiarkan anak-anak ketika sudah maghrib. Kapusi biyanakum. Fa inna syaitan tantasiru hina idin. Karena syaitan di waktu itu bersebaran kata Rasulullah. Fa idza dhahaba sa'ata min Isa khulluhum. Jika sudah lewat waktu Isa, biarkan mereka. Fa agli ababak. Tutuplah pintu rumah kalian dengan menyebutkan nama Allah. Matikan lentera-lentera kalian dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat minum kalian dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat makan-makan kalian dengan menyebut nama Allah. Maka tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Akan terhindar dari setan. Ketika waktu maghrib anak-anak disuruh pulang. Kecuali mau pergi ke masjid bareng sama bapaknya. Jangan dibiarkan anak-anak berkeliaran ketika sudah mendekati maghrib. Tutup pintu-pintu, tutup jendela, kalau sudah mau tidur, tutup makanan-makanan, jangan dibiarkan. Tutup minuman-minuman, bejana-bejana ditutup. Kalau tidak ada tutup, hatta walau dengan tongkat kata Rasulullah, ditutup dengan mata bismillah. Ini pun salah satu terapi untuk menghindari syaitan. Terapi berikutnya, bacakan surat Al-Baqarah di rumah. Al-Quran untuk dibaca, bukan untuk ditempel. Sebagian orang Al-Quran ayat kursi ditaruh depan rumahnya ruang tamu. Untuk apa? Untuk gak masuk setan. Betul ayat kursi mengusir setan. Tapi bukan untuk ditempelkan. Untuk dibaca. Rasul mengatakan ikra'ul Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Iqra'u fi suratul Baqarah. Bacakanlah di rumah kalian surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yanfir min min minal bait yaqra'u fi suratul baqarah Yukrau fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau mau rumah nggak diganggu setan, bukan ditebergaran garam. Bagian orang nebar garam. Ini nggak ada dalil dari Rasulullah SAW. Dalil dari Rasulullah bacakan surat Al-Baqarah. Jawabannya gampang mereka bilang, saat kalau tebar garam mah gampang sekali. Al-Baqarah banyak saat dua juz setengah. Ini kembali kepada semangat iba, ibadah. Gak bakalan rugi kita baca Quran, bahkan rugi orang gak baca Quran. saat saya gak bisa baca Quran terbata-bata. Kalau terbata-bata baca Quran dapat dua pahala. Manya Quran Al Quran Wawasyakun. ya tak ya tak wawasyakun alaih pahala ajran. Barang siapa yang membaca Quran dia terbata-bata, maka bagi dia dua pahala. Barang siapa yang baca Quran bahwa mahirun bih dan dia mahir, ma'asafrotil kiramil baroroh, dia bersama malaikat. Baca rumah kita ayat surat Al-Baqarah. Kata la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Bagaimana rumah kayak kuburan? Iqra fi surat baqarah Bacakan rumah kalian Al-Quran surat Al-Baqarah. Artinya rumah yang nggak dipakai untuk baca Quran itu kayak kuburan. Kuburan tempatnya, Hah? tempatnya macam-macam kata orang ya. Kuburan, rumah yang nggak dipakai buat ibadah itu seperti kubu, kuburan. Karena fa inna seton seton akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini yang ngasih amalan Rasulullah gurunya para guru, habibnya para habib, bahkan pemimpin para nabi. Kenapa saya bilang begini? Karena sebagian orang kalau dikasih amalan sama manusia biasa, ini kertas. Tulis, masukin kertasnya ke air, nanti airnya cepetin di rumah. Dia yakin pasti dia kerjakan. Padahal yang ngasih dia siapa? Manusia. Yang bisa salah, bisa benar. Tapi ketika datang hadis Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, bacakan Al-Baqarah, Seolah-olah di hatinya nggak terbetik biasa saja. Ini termasuk kelemahan iman. Harusnya kalau datang hadis Rasulullah amalan yang langsung, langsung Rasulullah mengajarkannya, hati kita harusnya malah lebih semangat. Tapi kalau amalan yang datang dari orang-orang tertentu yang tidak ada dalilnya, harusnya kita tidak amalkan. Karena nggak ada dalil. Dari mana dia tahu bahwa ini keutamaan seperti itu? Sementara keutamaan sebuah amal itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu rahasia Allah kecuali dari Allah dan wahyu. Maka manusia tidak tahu kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga diantara sebenarnya banyak amalan-amalan yang menjaga rumah dan keluarga kita dari setan. Bacakan ayat kursi, azan, azan juga termasuk mengusir setan. Juga membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali Barang siapa yang membaca ini ketika asar maka akan terjaga sampai subuh. Barang siapa yang membaca ketika subuh akan terjaga sampai asar. Membaca ayat kursi ketika sebelum tidur. Orang yang membaca ayat kursi, membaca al-falaq, an-nas, kulhu tiga kali tiga kali ditiupkan ke badannya, insyaallah nggak akan asihir. Terjaga dari syaitan atau ketika masuk rumah rumah baru berdoa a'udzubika lima tamah min syarri ma khalaq tiga kali tidak akan diganggu syaitan banyak amalan-amalan Rasulullah SAW yang kalau kita amalkan akan terhindar rumah kita dari syaitan, keluarga kita dari syaitan. Masuk rumah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk rumahnya menyebutkan nama Allah, maka syaitan mengatakan tidak ada tempat nginap malam ini. Barang siapa yang makan malamnya menyebutkan nama Allah, maka setan mengatakan tidak ada makan malam untuk kalian. Tapi barang siapa yang masuk rumahnya tidak menyebutkan nama Allah, maka setan mengatakan ada tempat nginap untuk kalian. Masuk ke rumah dengan baca bismillah. Assalamualaikum, baca bismillah. Ini juga menghindari daripada syaitan. Ya. Amalan-amalan yang menghindari kita dari syaitan sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali yang diajarkan Rasulullah SAW. Di antaranya lagi, membaca bismillah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah tanaha anhu syaitan kata Rasulullah barang siapa yang keluar rumahnya mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah maka akan terjaga dari syaitan para jamaah rahiman rahimakumullah ini saja yang bisa kita sampaikan ya sebagian daripada amalan-amalan yang bisa menamengi kita dari syaitan dan ini bukan pembatasan. Masih banyak lagi amalan-amalan yang menamengi kita dari syaitan. Menamengi anak kita dari syaitan. Menamengi keluarga kita dari syaitan. Mungkin bisa dikembalikan kepada buku-buku zikir, buku-buku pagi, eh, zikir pagi dan petang. Dan kembali kepada Al-Quran. Allah musta'an. Allah musta'an. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi. Subhanallah ilaha illallah. Nastaghfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.